PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Wah, Anda harus mengetahui semua perbuatan yang ini. Ayah Anda harus memberi pelajaran pada Eyang yang telah membuat aku jadi seperti ini. Oh, yang akan kuhancurkan kelak. Kalian telah menghina aku. Kalian tidak menghargai aku. Heh. Heh. Oh, siapakah kau Kisanak? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, Aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. Eh, mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Prokol, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya, produksi Kalbe Farma. Istana, istana Galuh. Siapakah kau sebenarnya, bocah? Mengapa kau bisa berada di sini? Aku adalah putra Mahaprabu Sana dari Galuh. Hah? Kau, kau gila bocah. Kau masih juga mau berbohong dalam keadaan seperti ini. Sudahlah, jangan bicara denganku lagi. Babat Tanah Leluhur Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Cermai di daerah Pasundan, tepatnya di Karang Sedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya, tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop, mulas diare dan disentri, perut melilit kebirit-birit. Stop, stop, dengan intro stop Mules diare datangnya mendadak Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop, stop Dengan intro stop Intro stop Pil stop trap Obat diare dengan vitamin Berkhasiat Stop diare Vitaminnya segarkan badan Stop trap Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Selesai. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau Kisah Sepasang Anak Harimau Naskah disusun oleh Isar Sponsen Ide cerita C.C. Sukyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Agi Dalam seri ke-38 ini didukung oleh Hari Akik sebagai Resi Wanayasa Leli Nur Indasari sebagai Mayang, Yanuar sebagai Raden Karmapala, Beni sebagai Made Ludira, Yulia sebagai Cempaka, dan pengantar cerita Lukman Tambosi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kiluminta terlibat dalam pertempuran dengan Kirimbun karena Raden Karmapala menolak panggilan dari Resi Wanayasa. Dan ketika pertempuran itu tiba pada puncaknya, Resi Wanayasa datang, kemudian melerainya, serta memerintahkan Kiluminta untuk membawa dan mengurung Raden Karmapala. Diceritakan pula tentang wanita cantik yang ditemukan Raden Purbaya dan Cempaka di pinggiran sungai. Setelah diberikan perawatan oleh Bi Parmi dan cukup beristirahat, Resi Wanayasa menemui wanita itu. Hmm, Bagaimana keadaanmu, anakku? Uh, saya, saya baik, kek. Uh, siapakah kakek ini? Aku adalah Resi Wanayasa. Aku adalah pemilik padepokan ini. Uh. Siapakah kau ini sesungguhnya? Dan mengapa kau sampai tak sadarkan diri di pinggiran sungai di padepokanku ini? Nama saya Mayang. Hmm. Saya saya. I iya iya iya. Uh, uh, kenapa kau malah nangis? Hmm? Apakah pertanyaanku itu membuatmu susah? Huh? Saya, saya adalah manusia hina, hmm. manusia yang kotor. Saya sudah tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Nah, uh, ada apanya sebenarnya? Huh? Tidak ada manusia yang mulia di dunia ini. Tak ada manusia yang bersih dari dosa. Dunia ini penuh diselimuti dosa. Justru itulah kita hidup harus berusaha untuk menghindarkan diri dari dosa-dosa yang berada di sekeliling kita. Saya tidak dapat, Kek. Saya tidak dapat. Dosa dan diri saya sudah menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam tubuh saya telah dapat dosa yang tak mungkin dapat dibersihkan lagi. Siapa yang mengatakan demikian, anakku? Dosa adalah suatu bentuk kekotoran. Dan setiap kekotoran akan dapat dibersihkan. Bertobatlah dan mohonlah ampun dari Yang Widi. Dan kau pasti akan dimaafkannya. Tapi bagaimana saya akan dapat tenang? dan merasa bersih selama buah kekotoran itu masih berada pada saya. Loh, ada apa anakku? Hah? Apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirimu itu? Saya, saya telah hamil, kek. Hmm. Saya telah melakukannya dengan seorang pemuda pengembara. Dan kini pemuda itu pergi meninggalkan saya dan tidak pernah kembali lagi. Ah. Ya, ya, ya. Dewata sedang mencoba munyi. Janganlah kau menjadi putus asa. Perbuatanmu yang seperti ini meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan pada orang tuamu tentu akan menyusahkan mereka. Tidak, Kek. Mereka pasti sudah tidak menghendaki lagi kehadiran saya yang akan membuatnya malu. Karena saya kini telah menjadi duri dalam keluarga. Mereka tidak ingin nama keluarga menjadi cemar karena perbuatan saya yang terkutuk ini. Ya, ya, ya. Kau harus dapat menenangkan dirimu sendiri. Saat ini pikiranmu sedang kalut. Tapi dengarlah Nyi. Tak ada satu perbuatan dosa pun yang tak dapat dimaafkan Dewata. Jika memang kau ingin menyelesaikan masalahmu, justru kau harus memperhatikan dirimu dan bayi yang kau kandung, dan bukan malah sebaliknya. Nah, sekarang beristirahatlah kau sementara di sini. Hingga kau di sini, kau mempunyai sikap dan keyakinan pada masalahmu. Terima kasih, Eyang. Nah, jika kau memerlukan sesuatu, Kau bisa menemui Pik Parmi yang tadi merawatmu. Kawasan dari Padepokan Gua terdiri dari empat kelompok pondokan. Yang pertama adalah ruangan besar yang berhadapan dengan gerbang Padepokan Ruangan tersebut dipergunakan untuk menerima tamu-tamu padepokan. Dan di sayap kiri dari padepokan adalah kelompok pondokan yang merupakan tempat tinggal para murid padepokan, termasuk Resi Wanayasa. Sedangkan sayap kiri dari padepokan banyak menyediakan pondokan khusus untuk para tamu yang datang menginap. Di antara kedua kelompok pondokan tersebut terdapat sebuah halaman yang merupakan taman yang cukup luas dan di tengah-tengahnya dibangun sebuah tempat untuk berlatih. Bagian belakangnya adalah tempat penyimpanan barang dapur, dan juga kamar khusus untuk mengurung murid-murid padepokan yang telah membuat kesalahan. Di tempat inilah Raden Karma Pala dikurung. Wah, Ayahanda harus mengetahui semua perbuatan Eyang ini. Ayahanda harus memberi pelajaran pada Eyang yang telah membuat aku jadi seperti ini. Oh, Gua larang akan kuhancurkan kelak. Kalian telah menghina aku. Kalian tidak menghargai aku. Heh. Heh. Oh, siapakah kau Kisanak? Hei, suara seseorang di kamar sebelah. Siapakah dia? Kenapa dia tidak mengenalku? Siapakah Kisanak? Sepertinya aku mendengar suara seorang bocah di sebelah kamarku. Ya, aku adalah Raden Karmapala, cucu dari Resi Wanayasa. Dan siapakah kau paman? Kenapa kau sampai dikurung? Hei, siapakah kau orang tua? Kenapa kau tertawa seperti orang gila? Lucu, lucu sekali. Agaknya kau ditahan di sini karena kau adalah seorang pembohong besar. Setan gila. Agaknya kau tidak berbeda dengan semua orang gila di padepokan ini. Tidak bisa menghormati aku. Hah? menghormatimu. <laughs> Kau semakin hebat saja, bocah. Minta dihormati. <laughs> Dan berani-beraninya mengaku cucu dari Eyang Wanayasa. <laughs> Sedangkan aku ini adalah muridnya. Aku tahu betul Eyang Wanayasa seorang diri di sini dan ia tidak mempunyai keluarga apalagi seorang cucu pembohong sepertimu. <laughs> Lucu sekali. Cucunya berada di dalam penjara. Eh? eh? setan gila. Kau juga kumasukkan dalam daftar musuh-musuhku. Kelak, jika aku sudah dapat kembali ke istana Galuh, aku akan kembali lagi kemari untuk menghajarmu beserta orang-orang padepokan yang lainnya. hey, eh, istana? Istana Galuh? Siapakah kau sebenarnya, bocah? Mengapa kau bisa berada di sini? Aku adalah putra Mahaprabu Sana dari Galuh. Hah? Kau? Kau gila, bocah. Kau masih juga mau berbohong dalam keadaan seperti ini. Sudahlah, jangan bicara denganku lagi. Hei! Hei! Kau sungguh-sungguh, bocah. Hah? Aneh. Bagaimana mungkin bisa terjadi hal seperti ini? Hmm. Eh, karma pala namamu. hey, eh, sejak kapan kau datang kepada epokanku? Belum genap satu purnama. Heh, lalu kau sendiri kenapa sampai masuk kemari? Uh, uh, kau, kau bagaimana mungkin bisa masuk kemari? Hei bocah, jika kau benar-benar putra dari Prabu Sana. Gila, aku yang bertanya padamu lebih dahulu, paman. Uh, uh, uh, uh, uh, saya, saya, uh, uh, Hamba, uh, hamba Made Ludira Raden. Hamba masuk kemari karena berbuat satu kesalahan yang besar. Uh, hamba, hamba sudah membunuh seorang tamu dari Padepokan dan uh, uh, mencuri kita pusaka dari Padepokan ini. Hmm, membunuh. Sampai kapan kau akan dikurung seperti ini, paman? Uh, hamba tidak tahu, Raden. Semua itu tergantung dari kebijaksanaan Eyang Resi. Hmm. Ah, ah, aku, ah, Aku tidak bersalah. Wanita itu mati bukan karena aku. Wanita? Wanita siapa, Raden? Apakah Raden telah dituduh membunuh seseorang? Ya, aku telah dituduh membunuh permaisuri dari Prabu Aji Konda. Ah, agaknya banyak sekali perubahan di luar. Sejak aku disekap di kamar ini. Ya, pasti semua itu dibawa oleh Raden Setakeling dan saudara-saudaranya. Aku dimasukkan kemari saat ia tiba di padepokan ini. Hmm. Siapakah Raden Stakeling yang kau maksudkan, Paman? Oh, aneh sekali. Raden tidak mengenal Raden Setakeling dan ketiga saudaranya. Tidak, Paman Madi. Di padepokan ini, aku hanya mengenal Yang Resi, Mbah Jatis, Paman Luminta, dan beberapa kawan-kawan belatiku. Siapakah Paman Setakeling yang kau maksudkan itu? Menurut cerita dari Mbah Jatis guruku, Resi Wanayasa kira-kira 12 tahun yang lalu menyelamatkan empat orang anak yang terlantar akibat korban bencana alam di daerah sekitar pantai utara. Mereka adalah Raden Setakeling, Raden Saka Sakapalwaguna, Dampu Awuk, dan Anting Wulan. Mereka kini telah diangkat anak oleh Eyang Resi dan menerima pendidikan secara khusus dari Eyang Resi. Mereka berempat kini dikenal di dunia kependekaran dengan nama Ning Sewu. Hmm, tentu sakti sekali keempat anak angkat Eyang Resi. Iya, Raden. Bahkan Raden Setakling sudah menguasai kincir metu sampai tingkatan ketujuh. Oh, jadi Paman Made mencuri kitab Yang Resi karena merasa iri pada mereka. Uh, tidak, Raden. Bukan karena itu. Tapi, ya, sudahlah. Saya memang sudah sepantasnya menjalani hukuman ini. Sudah terlampau banyak dosa dan kesalahan yang telah saya lakukan. Ah, sudahlah. Beristirahatlah Raden. Ah, seandainya saja kita dapat bicara sambil bertatap muka, tentu kebosanan kita akan dapat semakin berkurang, Raden. Tidak perlu Paman Made. Karena aku yakin aku akan segera dikeluarkan dari tempat ini. Ya, eh. Aduh, aduh. Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan pilek, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Raden Pala masih tetap berkeyakinan bahwa dia akan segera dikeluarkan dari ruang tahanan itu. Akan tetapi walaupun demikian, tetap saja dadanya serasa menggelegak dan hal tersebut terlihat dari ulahnya yang sesekali berteriak dan melempar-lempar barang yang ada di sekitarnya. Maya Gadis malang yang ditemukan di pinggiran sungai kini bersama-sama dengan penghuni padepokan bekerja membuat berbagai macam kerajinan tangan dan juga mengurus keperluan para murid padepokan bersama-sama dengan Bik Parmi serta kawan-kawannya. Akan tetapi suatu ketika di sudut halaman samping. Hei, siapa orang itu ya? Kak Mayang, uh, sedang mengapakah dia duduk seorang diri di depan pondokan itu? Uh, coba, kudekati. Kak, Kak Mayang, oh, kau cempaka? Uh, mari duduk di balai ini. sedang mengapakah di sini, Kak Mayang? sedang memperhatikan tunas-tunas daun yang mulai bersemi di ranting-ranting pohon yang gersang itu. Iya, hujan sudah dua kali membasahi tanah Pasundan dalam beberapa hari ini saja. Iya, kita harus bersyukur pada Dewata yang telah memberikan kita rahmat hujannya. Iya, dan juga kita harus berterima kasih pada Yang Resi yang juga telah berupaya melakukan upacara sembahyang hujan pada kira-kira tiga minggu yang lalu dengan mengundang rekan-rekannya dari berbagai macam kul di seluruh tanah Pasundan. Ah, hebat sekali Eyang Resi ya. Benar-benar seorang resi yang sangat sakti. Dan karenanya diterima permohonan dan doanya itu. Iya, kakak Mayang ya. Belum cukup satu purnama, Eyang Resi mengadakan upacara sembahyang itu. Hujan telah turun dan kemarau yang hampir lima tahun melanda tanah dan wilayah Karang Sedana kini telah hilang. Iya, Cempaka. Eyang Resi memang hebat. Kamayang, kenapa Kamayang? ada apa Kamayang? kenapa Kamayang jadi seperti ini? Tidak, tidak apa-apa. Kamayang, Kamayang dusta. Kamayang pasti menyembunyikan sesuatu kakak Maya mempunyai satu penyakit. Katakanlah pada yang resi. Ya, ya cempaka. Oh, A ada apa Kak Mayang? Kenapa jadi seperti ini? A apakah apakah saya telah salah bicara hingga membuat Kak Mayang jadi seperti ini? Tidak. Kau tidak bersalah, Cempaka. Berapa umurmu, Cempaka? 16 tahun kah? Masih terlalu muda. Apa maksud Kak Mayang? Uh, uh, uh, sudahlah Cempaka. Tidak ada apa-apa denganku. Kak Mayang dusta. Pasti. Pasti telah terjadi sesuatu dengan diri Kak Mayang. Tidak. Tidak Cempaka. Eh, oh ya. Tahukah kau apakah di sini tinggal seorang pemuda yang bernama Saka Palwaguna? Oh, iya, tentu saja tahu dan kenal. Paman Saka adalah seorang pendekar yang baik sekali padaku. Uh, apakah kakak sudah mengenalnya? Mengenal Paman Saka? Uh, uh, tidak, tidak Cempaka. Aku hanya... Uh, <laughs> oh, ada apa Kak Mayang? Uh, apakah... Apakah Kamayang sudah mengenal Paman Saka? Ya, Cempaka. Aku sudah lama mengenalnya. Uh, sudah lama? Uh, tadi tadi Kak Maya mengatakan belum mengenalnya. Sekarang sudah lama. Uh, uh, ada hubungan apakah antara Kak Maya dengan Paman Saka? Aku aku sudah mengenal Kakang Saka hampir enam bulan lalu. Saat itu dia suka datang ke tempatku di desa Beringin Watu. Tapi tapi kini setelah aku oh, Katakanlah Kak Mayang Apakah yang telah terjadi Antara Kak Mayang dengan Paman Saka Dimanakah mereka sekarang uh, Maksudku Kakang Saka Dimanakah dia uh, Kakang Saka sedang mengadakan tirakat di Bukit Batu Larang Bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain uh, Kakang Saka sedang mencoba untuk memecahkan rahasia kincir metu tingkatan khusus. Uh, uh, uh, ada apakah Kak Mayang? Uh, tahukah kau Cempaka? Aku saat ini sedang hamil. Huh? Oh, sedang hamil? Yeah. Ya. Uh, uh, uh, lalu, lalu apakah hubungannya dengan pa Paman Saka? Kakang Saka lah yang merupakan ayah dari anak yang kukandung. Oh, Kak Mayang tidak berdusta? Kak Mayang bersungguh-sungguh? Untuk apa aku berbohong? Untuk apa aku berdusta? Uh, tapi, uh, tapi, apakah Paman Saka belum belum menikah dengan Kak Mayang? Uh, belum. Sama sekali kami belum menikah, Cempaka. Eh, lalu, apakah Kak Mayang sudah menceritakan hal ini pada Yang Resi? Tentang kehamilanku. Eyang Resi sudah mengetahui. Akan tetapi tentang Kakang Saka, ia belum mengetahuinya Cempaka. Oh, kalau begitu, Eyang Resi harus segera mengetahuinya Kak Mayang. Mungkin Eyang Resi dapat menyelesaikan masalah Kakak. Tapi, tapi aku takut mengatakannya. Setelah aku tahu Eyang Resi adalah ayah angkatnya. Oh, jangan takut Kak Mayang. Eyang Resi adalah seorang tua yang sangat arif dan bijaksana. Dia pasti akan dapat menyelesaikan masalah kakak. Baiklah, aku akan mencoba menceritakan padanya. Tapi kau tolong antarkan aku menemuinya, Cempaka. Baik, Kak. Saya akan mengantarkan kakak. Tapi tentu saja saya tidak dapat menemani pembicaraan kakak dengan beliau. Uh, tapi uh, tidak mungkin, Kak. Tidak mungkin saya menemani pembicaraan kakak dengan Eyang Resi yang bersifat terlampau pribadi. Uh, Eh, ayolah kak, kita temui yang resi saat ini saja. Baik, baik Cempaka. Eyang, eh, Eyang Resi. Eh, masuklah Cempaka. Pintu itu tidak dikunci. Masuk dan duduklah kalian. Uh, uh, saya datang kemari hanya hendak mengantarkan Kak Mayang. Hmm, iya, iya. Uh, uh, uh, jika begitu, saya permisi saja, Eyang. Uh, biar Kak Mayang menyampaikan maksudnya sendiri saja. Uh, permisi. Ah, ayo, duduklah, Mayang. Kenapa kau berdiri saja di situ? Terima kasih, Eyang. Ah. ah. ah. ada apa, Mayang? Hmm? Kenapa kau datang menghadap? Loh, Jeng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Jeng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu anak. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi? Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokul Sirup Produksi Kalbi Farma Mayang gadis desa yang cantik itu kelihatan gugup mendengar pertanyaan dari Resi Wanayasa. Untuk beberapa saat ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Gadis itu tak tahu harus dari mana memulai ceritanya, yang pasti akan mengejutkan orang tua di hadapannya. Nah para pendengar sekalian, bagaimanakah sikap dari Resi Wanayasa mendengar berita dari Mayang? Dan bagaimanakah sikap dari Saka Palwaguna mendengar perihal Mayang? Apakah dia bersedia untuk bertanggung jawab? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat lengkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.